Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Uqaim. Siapa Abdullah bin Uqaim? Abdullah bin Uqaim wa yukna Aba Ma'bad al-Juhani. Dia dijuluki Aba Ma'bad al-Juhani al-Kufi. Al-Juhani itu berarti dia dari suku Juhaina. Al-Kufi itu berarti dia tinggalnya di Kufa. Adraka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menjumpai zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yu'rafu annahu sami'a minhu. Tapi tidak diketahui bahwa dia pernah mendengar hadis dari Nabi. Marfu'an dengan marfu. Maksudnya hadisnya ini disandarkan kepada Nabi. Abdullah bin Uqaim mengatakan Nabi bersabda begini. Ini namanya mursalus sahabah. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat secara mursal apa artinya mursal? Mursal itu biasanya adalah istilah untuk hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in mengatakan Rasulullah bersabda begini. Itu namanya mursal. Juga kadang terjadi seorang sahabat yang dia tidak pernah mendengar dari Nabi, tapi mengatakan Nabi bersabda begini. Itu hukumnya bagaimana? Sahabat yang meriwayatkan hadis secara mursal itu diterima karena biasanya seorang sahabat akan meriwayatkan hadis dari sahabat yang yang lain. Nah kalau dia meriwayatkannya itu dari sahabat yang lain, maka sahabat yang lain itu disebutkan atau tidak tidak masalah. Kenapa? Karena semua sahabat itu adil. Karena semua sahabat itu thiqah. Riwayatnya diterima. Berbeda dengan kalau yang meriwayatkan hadis mursal itu seorang tabi'i. Kalau seorang tabi'i yang meriwayatkan hadis mursal, maka banyak kemungkinan dia meriwayatkannya juga dari tabi'in yang lain. Walaupun juga ada kemungkinan dia meriwayatkannya dari seorang sahabat. Besarnya kemungkinan dia meriwayatkan dari tabi'in yang lain itu menjadikan riwayatnya tidak diterima. Kenapa? Karena tidak semua tabi'in itu dianggap adil atau dianggap sikoh. Dia harus diteliti untuk layak atau tidak diterima hadisnya. Abdullah bin Uqaim adalah seorang sahabat walaupun dia tidak mendengar dari Nabi tapi dia meriwayatkan hadis ini langsung dari Nabi saw. Mengatakan Nabi bersabda. Riwayatnya kita terima karena apa? Karena umumnya seorang sahabat kalau meriwayatkan dari Nabi itu adalah riwayat dari sahabat yang yang lain. Man barang siapa ta'allaqa yang bergantung dia, menggantungkan diri syai'an pada sesuatu. Apa maksudnya? Ai iltafata qalbuhu anillah. Hatinya berpaling dari Allah. Ila syai'in ya'taqidu annahu yanfa'uh beralih kepada sesuatu yang dia yakini sesuatu itu bermanfaat atau memberi manfaat padanya au yadfa'u anhu atau menolak bahaya darinya itu namanya ta'allaqa syai'an bergantung pada sesuatu hatinya seharusnya bergantung kepada Allah tidak lagi bergantung kepada Allah tapi bergantung kepada selain Allah yang dia anggap bisa memberi manfaat atau mendatang menolak bahaya darinya. Wukila ilaihi maka dia diserahkan ilaihi kepada sesuatu itu. Maksudnya gimana? Ai wakalahullahu ila dzalika syai'. Allah menyerahkan orang itu kepada sesuatu itu. Sesuatu yang mana? Yang dia bergantung padanya. Alladzi ta'allaqahu min duni yang dia bergantung kepadanya wa khadalahu dan Allah tidak akan menolongnya jadi barang siapa yang bergantung pada sesuatu menggantungkan e, berharap sesuatu selain Allah memberi dia manfaat berharap sesuatu selain Allah menolak bahaya darinya maka Allah akan meninggalkan orang itu Allah tidak akan menolongnya Allah akan membiarkannya al-ma'na al-ijmali lil hadis Hadza hadithun wajizul lafzi. Hadis ini sangat ringkas Lafaznya wajiz. Azimul faidah, besar faidahnya. Yukhbiru fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya Nabi mengkhabarkan anna man iltafata biqalbihi. Sesungguhnya siapapun yang berpaling dengan hatinya au fi'lihi atau dengan perbuatannya au bihima jami'an atau berpaling dengan keduanya hatinya dan prakteknya ila syai'in yarju minhun naf'a au daf'ad dur kepada sesuatu selain Allah yang dia berharap manfaat dari sesuatu itu atau berharap sesuatu itu bisa menolak bahaya darinya Wa kalahullahu ila dzalika syai'il ladzi ta'allaqahu maka Allah akan menyerahkan orang itu kepada sesuatu yang dia bergantung padanya. Maksudnya apa? Allah tidak akan menolongnya. Allah tidak akan memperhatikannya. Allah akan membiarkan dia. Faman ta'allaqa billah kafah. Barang siapa yang bergantung pada Allah, maka Allah pasti mencukupinya. Wa yassara lahu asir. Dan Allah akan memudahkan baginya semua yang sulit. Wa man ta'allaqa bi ghairillah wakalahu Allahu ila dzalikal ghair wa khadalahu. Dan barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan menyerahkannya padanya dan Allah tidak akan menolongnya. Ingin kesembuhan, berharap kepada jimat-jimat, berharap kepada dukun-dukun, berharap pada arwah-arwah wali, arwah-arwah orang soleh, dan seterusnya maka Allah tidak akan menolong dia. Wakalahullah ilaih. Allah menyerahkan dia kepada yang diharap itu. Nah, padahal yang diharap tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Ya sudah. Munasabatul hadis lil bab. Hubungan hadis ini dengan bab anna fihi nahya wa tahdhira min at-ta'alluq ala ghairillah. Hadis ini menunjukkan larangan peringatan jangan sampai bergantung kepada sesuatu selain Allah apapun dia apakah itu seorang nabi apakah itu seorang wali apakah itu seorang yang soleh apalagi itu hanya berupa batu-batu jimat-jimat apalagi kulit macan apalagi kulit apa serigala apalagi apa, cangkang bekicot cangkang apa semua dilarang fi jalbil manafi'i wa daf'il madar Baik tujuannya untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Karena apa? Semua itu tidak akan bisa memberi manfaat dan tidak akan bisa memberi bahaya, menolak bahaya. Ma yustafadu minal hadis. Kesimpulan yang bisa diambil dari hadis ini satu, annahyu nahyu 'anit ta'alluq bi ghairillah. Larangan berharap kepada selain Allah. Larangan bergantung kepada selain Allah. Yang kedua wujub ta'alluq billah fi jami'il umur. Wajibnya bergantung kepada Allah dalam setiap perkara, setiap masalah. Bahkan Rasulullah mengajarkan sampai masalah yang paling kecil pun mintanya kepada Allah, berharapnya kepada Allah. Sampai tali sandalnya putus pun kepada siapa kita mengadu? Kepada Allah. Kepada siapa kita berharap? Kepada Allah. Bayanu madarratis syirki wa su'i aqibatihi menjelaskan bahayanya syirik dan jeleknya akibat syirik. Bahayanya apa? Jelas namanya syirik itu merusak agama, merusak akidah. Apalagi kalau sampai itu syirik akbar dan jeleknya akibat syirik. Salah satu jeleknya akibat syirik adalah Allah tidak akan menolong orang itu. Jika dia berharap kepada selain Allah, maka Allah tidak akan menolong kepadanya. Yang keempat, anal jazaa min jinsil amal pembalasan yang Allah berikan kepada orang yang beramal itu sejenis dengan amalannya. Dia meninggalkan bergantung kepada Allah, maka Allah meninggalkan menolong dia. Dia berpaling dari Allah, Allah berpaling darinya. Yang kelima, anna natijatal amal terjauh ilal amili khairan aw syarran. Akibat suatu amalan atau hasil suatu amalan itu akan kembali kepada yang beramal. Bila amalnya baik, maka yang kembali kepadanya adalah kebaikan. Bila amalnya jelek yang kembali kepadanya adalah kejelekan. Orang yang menanam dia pasti akan memanen. Orang panen sesuai apa yang dia tanam. Dia tanam kebaikan, maka dia akan panen kebaikan. Dia tanam kejelekan, dia akan panen kejelekan. Gak mungkin orang tanam rumput panennya padi.